956 Bintang Negara Semangat Musik Indonesia Selamat pagi, sahabat bintang Senang sekali ya, saya Dinda Soekarno bisa kembali menyapa Anda Ini giliran saya yang akan meramaikan Meramaikan suasana pagi Anda dengan drama radio serial Sabda Pandita Ratu Yang sudah memasuki episode ke-10 Dengan judul Gerhana di Medan Laga Seri ke-277 dan 278 Baiklah sahabat bintang dari Jalan Raya 88 Jajan Pajak Banyuwangi, saya Dinda yang bertugas. Selamat mengikuti jalannya cerita. Thank you. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, Aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Gerhana di Medan Laga. seri ke-277 ini dengan para pemain M. Abid sebagai Ken Arok, Kasti Dewa sebagai Tumenggung Rana Patmo, Hari Laksono sebagai Prodo Sekar, Revi lubis sebagai Panji Anom, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Rismar Diana sebagai Emban, Lili Nur Indah Sari sebagai kan Umang, Hen sebagai Emban Sekar Sari, Bambang Jigar sebagai Kebo Dampit, dan Asti Suhastra. Keterangan yang diberikan oleh Tiposari kepada rangka Lampitan dan Macan Keroda membuat mereka mengerti siapa sebenarnya Ken Arok. Sementara itu di tempat orang yang sedang diperbincangkan, yaitu Ken Arok, sesuatu yang akan kau kerjakan pada malam ini, Ken Arok. Iya. Apa itu? Aku akan menyusup kembali ke dalam istana. Lalu apa yang akan kau lakukan di dalam istana? Aku ingin bertemu dengan Ken Umang. <laughs> Dia itu seorang pelacur, Ken Arok. Ah. Mengapa kau begitu dalam memikirkannya? Diam kau kebo Ijo. Aku minta jangan kau sebut-sebut kata pelacur itu lagi. Wah, kau marah rupanya. Aku hanya memintamu untuk diam dan jangan bicarakan itu lagi. Sekarang kau tinggallah sendirian di sini. Hei, hei, hei. Kau tidak mengajakku? Tidak. Oh. Bintang-bintang kemerlapan di langit menunggu bulan muncul di cakrawala timur. Ken Arok telah berada di luar dinding istana Kediri. Bagikan perilaku maling yang tidak mau ketahuan siapapun, Ken Arok meloncati dinding istana, dan tanpa bersuara, dia melayang turun untuk kemudian lenyap di balik semak dan perdu. Ada niat di dalam hati Ken Arok untuk langsung menuju ke barak-barak khusus yang disediakan untuk para emban. Namun beberapa orang yang nampak di pendopo istana sangat menarik perhatiannya. salah. Orang yang sedang dikelilingi oleh beberapa orang itu adalah Temenggung Rana Padma. Aku akan mendekat. Dengan kemampuan yang tinggi, Ken Arok melenting dari tanah tempatnya berpijak, melesat ke atas hingga di atas atap bangunan, dan melenting lagi tanpa bersuara setelah menelungkup di atas genting istana. Dengan seksama, Ken Arok mendengarkan percakapan yang terjadi. mengapa kau tidak sependapat di Prodoskar? Sejak semula aku memang sudah tidak sepakat. Kita terlampau bertele-tele sehingga memberikan kesempatan kepada orang-orang Kanter itu semakin kuat. Aku sekarang menyaksikan kelambanan itu. Akibatnya apa? Pasukan berkuda lumpuh karena kehilangan kuda-kuda pilihannya yang terlatih. Aku ingin Ganter dikebuk secepatnya. Kau hanya melihat apa yang nampak di luar produskan. Tetapi kau tidak melihat bagaimana di dalam. Kita tidak bisa bergerak tanpa dukungan yang jelas dan tegas. Apalagi, kita juga harus memperhitungkan bahwa di Ganter pada saat ini berkumpul pula para pangeran dari Kediri yang merasa tidak puas. Kita seperti dihadapkan pada keluarga sendiri. Tetapi baiklah, saat penyerangan itu memang sudah ditentukan oleh Pak Baginda. Dan aku minta kalian menyimpannya rapat-rapat. Jangan sampai bocor. Kapan itu Kakang Rana Patma? Bulan Purnama mendatang. Saat itulah penyerbuan besar-besaran akan dilakukan terhadap Gantar. Bulan Purnama masih terlalu lama. Mestinya dalam sepekan dua pekan ini. Ganter harus segera dihancurkan. Sudahlah Panjano. Tidak ada gunanya kita mempersoalkan hal itu. Waktu telah ditentukan oleh Pak Ginda. Yang penting sekarang, kita harus menyiapkan sebaik-baiknya. Nah, aku ingin bertanya. Bagaimana usahamu? Semua sudah siap. Beberapa buah padepokan telah aku hubungi. Beberapa orang berkemampuan tinggi siap mendukung. Mereka akan langsung berada di bawah kendaliku. Hmm? untuk menyusup ke belakang pertahanan lawan, menghancurkan perbekalan mereka. Dan itu telah berlangsung. Bagus. Sejauh mana yang kau sebut dengan telah berlangsung itu, Panji Anom? Mereka telah bergerak. Mereka menyamar menjadi petani. Dan ada yang menyamar pula sebagai orang yang menebang hutan untuk perluasan lahan pertanian. Akan tetapi, pada hari yang telah aku tentukan, mereka akan bergerak dalam waktu serentak, menghancurkan lumbung-lumbung serta perbekalan yang dimiliki Ganter. Juga lahan-lahan pertanian yang siap dipanen di sekitar tempat itu. Aku berani menjamin pekerjaan itu tidak akan terhambat oleh siapapun. Orang-orang padepokan adalah orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan tinggi. Pembicaraan terus berlangsung. Dengan seksama, Ken Arok mendengarkan pembicaraan itu. Hingga kemudian berakhir ketika hari telah larut malam. Ken Arok masih tetap berada di atas atap, melihat seseorang datang dan berbicara hanya berdua dengan Tumenggung Rono Patmo ketika pembicaraan telah bubar. Ada yang akan kubicarakan, Gusti Tumenggung. Hal yang sangat penting. Soal apa, Kubu Dampit? Aku khawatir bahwa Telik Sandi Ganter telah menyusup ke dalam istana lagi. Hmm. Apakah kau menemukan bukti-bukti? Ya. Seorang prajuritku hilang dan ditemukan telah menjadi mayat. Kapan itu terjadi? Pagi tadi. Hmm. Dan kau sudah berhasil menemukan siapa orang itu? Aku mencurigai seseorang. Ia adalah seorang perempuan. Perempuan? Iya. Ia bernama Ken Uma. Dayang cantik yang saat ini tengah menjadi kelangenan Baginda Kertajaya. Seorang prajuritku memberikan kesaksian bahwa tadi pagi telah menyusup masuk dua orang perempuan yang meminta bertemu dengan Ken Umar. Siangnya, prajuritku mati. Prajuritku itu tergila-gila pada salah seorang perempuan itu. Jika demikian, usut perempuan itu ke Bonamrit. Aku telah mencobanya, Kakang. Tetapi aku terbentur pada sikap Baginda Kertajaya sendiri yang justru melindunginya. Baginda Kertajaya justru melindunginya. Benar, Gusti Tumenggung. Baginda tengah terlena oleh kecantikan Ken Umang. Sehingga Baginda tidak melihat dengan jelas apa yang telah saya sampaikan. Dan kapan kau sampaikan hal itu kepada Baginda? Sesaat setelah petang, saya telah mengajukan permohonan untuk menghadap. Dan kau sampaikan hal itu ketika perempuan itu sedang bersama Baginda? Tidak. Baginda menerima saya hanya sendiri. Baiklah. Kita tidak boleh gegabah menghadapi persoalan ini. Persoalan Ken Umang harus kau awasi dengan cermat. Jika kau berhasil menemukan bukti, perempuan itu harus diselesaikan. Lalu bagaimana dengan Baginda? Ya, Baginda tentu akan marah. Tetapi kau bisa membuat Baginda tidak tahu kemana harus menimpakan kemarahannya itu. ketika Senopati Kebodampit dan Tumenggung Patmo telah meninggalkan halaman pendopo Pasewakan, beberapa saat kemudian Ken Arok segera meloncat dan melenting di kegelapan semak dan perdu tanpa bersuara. Sementara itu di dalam istana Kediri. Ada apa? Mengapa kau berbuat kasar kepadaku? kau yang membuat aku celaka. Kau yang membuat nasibku celaka. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Gara-gara kau, nasibku menjadi buruk seperti ini. Tunggu, tunggu dulu, Bibi. Aku tidak tahu dengan apa yang kau maksud. Mengapa kau marah-marah kepadaku tanpa sebab seperti itu? Kau Sampai. telah membuat aku celaka. Kau telah membuatku seperti ini. Apa yang telah kuperbuat kepadamu, Bibi? Gara-gara kau, aku sekarang menjadi terabaikan. Kau memang cantik, tetapi kau ular. Kau ular. Ah, aku semakin tidak mengerti, Bibi. Jelaskan dengan gamblang. Kalau aku telah berbuat kesalahan tanpa kusadari, jelaskan. Di mana letak kesalahanku? Atau apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kau telah merampas perhatian Baginda kepadaku. Gara-gara kau, Baginda tidak memperhatikan aku. Gara-gara kau, aku tidak diangkat menjadi garwa selir. Mentang-mentang kau cantik. Oh, Oh, jadi begitu. Biadab kau. <laughs> aku pikir kau tidak berhak menyalahkan aku, Bibi. Aku pernah mendengar kau selalu berbuat seperti ini terhadap para emban yang lain, terutama kepada emban yang baru. Semua orang kau curigai, semua orang kau anggap menjadi penghambat cita-citamu. Pedebah. Berani kau membantah, ha? Aku mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Bukankah demikian keadaan yang sebenarnya? Setan kau! Seharusnya kau menyadari, Bibi Aku memiliki apa yang kau tidak miliki. Kau telah tua, dan itulah sebabnya aku memanggilmu Bibi. Baginda adalah orang yang menikmati keindahan dan kecantikan. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa aku cantik atau kau telah terlampau tua, tetapi ah, setan. Kau berani berkata begitu? Hah? Kurang ajar. Kau anak kemarin sore. Berani kau berbicara begitu kepadaku? Setan! Oh, lepaskan aku! Ah! Kurusak wajahmu. Kurusak wajahmu yang cantik itu. Kau tidak akan mampu membangga kecantikanmu lagi. Kau telah menghancurkan angan-anganku. Kau telah menghancurkan harapanku. Akan kurusak wajahmu. Barat! Lepaskan! Tiba-tiba terjadi kekacauan di ruang belakang itu. Ken Umang dan seorang emban bergelut saling mencakar, mencengkram, dan saling menjambak. Beberapa orang emban yang lain berhampuran menyaksikan apa yang terjadi. Mereka nampak kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi seorang emban yang cukup cerdas segera melerai keduanya. Bibi, berhenti aku. Ah, Bibi, Akan kurusak wajahmu. Aku rusak supaya kau tidak sombong lagi. Berhenti kataku. Berhenti, Bibi. Ayo berhenti. Jangan kau ikut campur. Ah, Bibi, kau ingin Baginda murka dan menggantungmu di alun-alun. Kan Uma, kau tidak apa-apa? Aku sakit. Ia mencakar telingaku, juga kepalaku. Ia menjambak rambutku. Tidak tahu diri. Harusnya ia menyadari jika aku mau mengadu kepada Baginda, ia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Ken Umar, apakah kau tega akan melakukan hal itu? Kenapa tidak? Setelah apa yang dilakukannya, baru saja aku terdorong untuk mengadu kepada Baginda. Tunggu saja ia akan mengalami nasib yang paling jelek, setan. Sudahlah Ken Umang, sudah. Seharusnya kau bisa memaafkan dia. Mbak itu mengalami sakit jiwa karena mimpi-mimpi dan angan-angannya. Kau harusnya menaruh kasihan kepadanya. Tidak bisa Mbak Yumban Sekarsari. Apa yang terjadi baru saja telah menyakiti hatiku. Aku yakin bahwa yang mempunyai sikap seperti bibi emban itu adalah mewakili sikap dari beberapa emban dan dayang-dayang. Dan mereka harus melihat bahwa siapa yang berani mengusik ketenanganku, aku bisa mengadukannya kepada Baginda. Dan aku jamin, Baginda pasti akan menjatuhkan hukuman. Sembilan lima Empan yang bernama Sekarsari memarahi Empan yang berkelahi dengan Ken Umang, sementara Ken Umang pergi meninggalkannya masuk ke dalam kamar. kau lakukan itu, Bibi? Mengapa? Mengapa kau lakukan itu? Tidak sadarkah engkau? Apa yang kau perbuat itu telah membahayakan kau sendiri? Kau harus melihat kenyataannya bahwa Ken Umang sedang tergila-gila kepadanya. Tidak sadarkah engkau, Bi? Apa yang kau lakukan terhadap Ken Umang itu bisa membuat Baginda marah. Aku... Aku tidak bisa mengendalikan diri. Baik. Bagus sekali kalau kau sudah mampu dan menyadari bahwa kau telah kehilangan kendalimu atas dirimu sendiri. Lebih dari itu, Bi. Kau harus menghentikan angan-angan yang muluk, bahkan berkesan memuakan itu. Kau sudah tua. Buang mimpi-mimpi seolah baginda akan tertarik kepadamu. Dan akan mengambilmu sebagai seorang selir. Kau sudah tua, bahkan jelek. Bibi, sadarilah itu. Dan kau harus melihat serta menerimanya sebagai sebuah kenyataan. Betapapun terasa pahit ditelan, jangan jadi pemimpi. Apalagi yang kemudian Bibi lakukan. Bibi selalu bersikap tidak baik kepada semua dayang dan emban. Yang Bibi curigai akan menggeser kedudukan Bibi. Dan sekarang lihatlah. Bibi terantuk pada batu yang besar. Karena Ken Umang tidak bisa menerima perlakuan Bibi dan akan melaporkannya kepada Baginda. Nah, bayangkanlah betapa Baginda akan menjemurmu di alun-alun selatan. Atau mungkin akan menggantungmu di pohon gurdo di alun-alun selatan pula. Apakah apakah Ken Umang akan melakukan itu? Mengapa tidak? Ia akan melakukan itu. Bibi, tidak pernah terpikir olehmu kan? bahwa Ken Umang mungkin akan melakukan kegilaan angan-anganmu dan impianmu yang muluk itu yang menyebabkan Ken Umang tertulari. Dan sekarang kau yang harus merasakan akibatnya. Lalu, lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan Baginda? Apakah Baginda akan murka kepadaku? Kau ingat hukuman apa yang dijatuhkan oleh Baginda kepada Emban yang tidak tahu diri sekitar setahun yang lalu? Kau ingat? Lalu bagaimana? Aku harus berbuat apa? Tolonglah aku. Bertanyalah pada dirimu sendiri. Apakah yang bisa aku lakukan untuk menolongmu? Apa? Oh, lalu bagaimana? Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan nasibku? telah berumur hampir setengah abad itu mendadak disergap oleh ketakutan yang amat sangat. Wajahnya pucat pasi dan tatapan matanya kepada empan Sekarsari terlihat seperti ingin meminta perlindungan. Thank you. Bagaimana Mban Sekarsari? Katakan. Apa yang harus aku lakukan? Katakan. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya kau lakukan. Oh. Jika aku membela membelamu, bisa jadi kemarahan Baginda nanti akan tertular kepadaku. Bagaimana ini? Lalu bagaimana dengan nasibku? Tolong, tolonglah aku. Ayo, tolonglah aku, Sekarsari. Mungkin kau bisa minta maaf kepada Ken Umang. Dan siapa tahu, Ken Umang akan membatalkan niatnya untuk melaporkan Bi. Aku... Aku harus minta maaf kepada Ken Umang. Tidak mungkin kau melakukan hal itu, karena kau merasa hal itu akan merendahkanmu, kan? Yang terjadi selama ini. Para emban dan dayang kau buat takut kepadamu. Tidak mungkin bagimu untuk merendahkan diri, meminta maaf kepada Ken Umang. Jika demikian halnya, terserah. Aku pun tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk membantumu. Di sini aku hanyalah seorang dayang-dayang, Bi. Tunggu. Ah, aku akan kembali ke bilikku. Bagaimana dengan nasibku? Bagaimana nasibku? Bagaimana nasibku? yang merasa nasibnya begitu malang itu semakin kebingungan dan panik. Dia mendekap wajahnya dan menjambaki rambutnya sendiri, dan bahkan kemudian mencakari kakinya sendiri. Andai kata dia anak kecil, tentu dia telah berguling-guling di tanah. Bukalah pintu. Bunga-bunga akan kering jika tidak mendapatkan lusan tanganmu. Oh, kau? Uh, uh, kau? Kenapa? Kau siapa? Baru saja aku mendengar suara Kang Bo Ken Endok. Ken Endok nama ibuku. Tidak mungkin. Kenapa? Ia masih muda. Mengapa kau mengatakan ia ibumu? Yang menjadikan Endok tadi siang adalah aku. Inilah aku yang sebenarnya Ken Umang. Jadi kau seorang lelaki? Iya. Namaku Ken Arok. Ken Endok adalah nama ibuku. Kau seorang lelaki ternyata. Oh, pintar sekali kau menyamar. Apakah kau tidak pernah menduga secuil pun bahwa aku seorang laki-laki? Tidak. Dalam dandanan perempuan kau sangat cantik. Aku mengagumi kecantikanmu. Tetapi tidak pernah kuduga kalau ternyata kau seorang lelaki. Eh, kita jangan berbicara di sini. Maksudku, ayo ke bilikku. Aku akan menutup pintunya dulu. Ken Umang menuntun tangan Ken Arok masuk ke dalam bilik tidurnya. Di dalam hati Ken Umang bergetar, mengagumi betapa tampan pemuda yang berada di depannya itu. berita yang kau bawa untukku, Kakang Ken Arok? Sehingga kau menempuh bahaya dengan menyusup ke dalam istana. Andai kata apa yang kau lakukan ketahuan penjaga, nasibmu tentu akan buruk. Jangan kau pikirkan hal itu. Baiklah, aku berharap semoga Kakang bisa keluar lagi dari tempat ini dengan selamat. Tetapi, berita apakah yang kau bawa dari Kakang Rudro Bondo? Tidak ada. Aku masuk ke dalam istana adalah karena keinginanku sendiri. Ternyata aku mendengar dan melihat sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Bagaimana? Soal apa? Seorang senopati bernama Kebo Dampit. Ia telah menaruh curiga kepadamu. Kau tengah diawasi. Demikian juga dengan Tumenggung Rana Patma, Panglima Perang dan Panglima Keprajuritan. Telah menaruh kecurigaan kepadamu. Kau berada dalam bahaya. Oh, lalu, lalu bagaimana? Bagaimana pula kau bisa mengetahui? Aku mendengar pembicaraan yang terjadi di antara mereka. Eh, shh. Ada orang yang berjalan kemari. Oh, oh, harus bersembunyi. Tenanglah. Bersikap wajarlah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Iya, iya, ba ba ba baik, baik. Siapa? Bukalah pintu, Kan Umang. Siapa itu? Aku, Kan Umang. Bukalah pintunya. Aku harus berbicara denganmu. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, Bibi. Aku tidak mau berbicara denganmu. Jangan kau ganggu aku. Ken Umang, tolong, bukalah pintunya. Jika kau merasa ada persoalan yang harus diselesaikan denganku, aku tidak keberatan, Bibi. Tetapi tidak sekarang, besok di hadapan Baginda. Oh, jangan, Kan Umang, jangan. Tolong, Kan Umang, bukalah pintunya. Aku harus berbicara denganmu. Tidak, aku tidak mau. Bukalah pintunya, Ken Umar. Aku akan meminta maaf padamu. Kau telah menyakiti aku, mencakari telingaku, menjambak rambutku. Apa kau pikir aku bisa menerima perlakuanmu itu? Pergilah, pergi sana, jangan ganggu aku. Ken Umar, aku bersalah padamu. Aku mengaku salah. Aku hilaf, Ken Umar. Maafkanlah aku. Aku tidak akan mengulangi lagi perbuatanku. Maafkan aku, Ken Umang. Aku akan melaporkanmu kepada Baginda. Dan itulah buah dari perbuatanmu. Jangan, Ken Umang. Jangan kau lakukan itu. Jangan, Ken Umang. Suruh orang itu masuk. Kau bisa menggunakan orang itu untuk beberapa kepentingan. Lakukanlah. Orang itu akan mengetahuimu. Jangan pikirkan aku. Yang penting, kau harus menguasai orang itu. Ia bisa kau pergunakan untuk mengirimkan berita keluar dari istana ini. Kelak ia bisa membahayakan aku. Tidak, percayalah padaku. Oh, baiklah. Kan Umang, bukalah pintunya. Ah, baiklah. Ada apa? Maafkanlah aku. Jangan kau laporkan apa yang telah perbuat padamu. Aku takut jika Baginda marah kepadaku. Tetapi kau telah menyakiti aku. Lihat telingaku ini. Dan kau telah berani menjambak rambutku pula. Aku tidak bisa menerima perlakuanmu seperti itu. Balaslah, Ken Umar. Balaslah. Aku tidak akan melawanmu. Tidak perlu. Aku tidak akan membalas. Untuk apa? Aku sudah merasakan terlanjur sakit. Kau akan aku adukan kepada Baginda. Kau akan merasakan akibatnya. Jangankan, Uma. Jangan lakukan itu. Ampunilah aku. Jangan lakukan itu. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Akan tetapi, jangan kau adukan apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kepada Baginda Kertajaya. Tidak bisa. Sudah, sana keluar. Ampunilah aku, kan Umang. Ampunilah aku. Jangan kau adukan aku kepada Sri Baginda. Baik. Baik. Pergilah kau. Pergi. Aku akan mengampunimu. Tetapi ingat dan pegang janjimu. Kau akan berbuat apapun untukku. Untuk segala perintahku. Jika kau melanggar, maka aku akan melaporkan apa yang telah kau perbuat terhadapku. Kau bisa membayangkan betapa buruk nasibnya. Baik, terima kasih Ken Uma. Sudah, pergi sana. Pergi? Jangan terlampau lama kau berada di depanku. Pergi sana. Baik. Terima kasih Ken Uma. Terima kasih. ketakutan karena membayangkan nasibnya yang buruk itu telah pergi. Ken Umang kemudian bergegas memeriksa biliknya. Kolong tempat tidurnya dia periksa. Dia merasakan bulu kuduknya berdiri ketika meyakini bahwa Ken Arok benar-benar telah tidak ada. Silumankah orang itu? Siapa yang kau maksud? Ah, ah. ah mengapa kau terkejut, Ken Umang? Hmm? kau tidak ada. Tetapi, tetapi <laughs> mengapa tiba-tiba kau muncul di belakangku? Jangan kau pedulikan itu, Ken Umbang. Ken Umbang, lihat mataku. Lihat aku. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak boleh melayani Baginda lagi. Apa maksudmu? Kau berhenti melayaninya. Baginda adalah lelaki berbudi rendah. Kau tidak pantas melayani segala kemauannya. Mulai sekarang, kau menjadi milikku. Kau milikku. Camkan itu. Kelak akulah Raja Kediri. Nah, layanilah aku. dan Umang umat untuk terbang di langit, menggapai luapan nafsu yang menggelagap, atau sebaliknya, Ken Umanglah yang membimbingkan Arok mengarungi dunia yang seolah berada di dimensi lain. Bagaikan sepasang kuda, mereka berpacu kencang di jalanan, berderap semakin jauh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. 956 Bintang Negara Semangat Musik Indonesia. Nah, semakin seru saja nih ya cerita dari drama radio serial Sabda Padita Ratu yang memasuki episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga seri ke-277 dan 278. Ikuti kelanjutan ceritanya seri berikutnya hanya di 956 Bintang Tenggara di jam 9 sampai jam 10 tentunya setiap hari. Soal bintang Harimau menakutkan bukan karena taring dan cakarnya, tapi ia menakutkan karena tatapannya yang penuh percaya diri. Dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Didaya bertugas, menyampaikan selamat pagi dan sampai jumpa.